بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد <clears throat> Kita lanjutkan pembahasan kita dalam hal atau dalam masalah tarbiyatul aulad. Pendidikan anak yang merupakan salah satu kebahagiaan hidup seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء أشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده <clears throat> dikatakan silsilah hasanah yakni silsilah sanad hadis yang hasan Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Muru auladakum Asalnya umuru Muru asal bahasanya adalah umur. Umur, umura, umuru. Tetapi karena sering digunakan dan sulit diungkapkan umur sehingga dibuang hamzahnya menjadi kalimat muru mur mura muru seperti khud asalnya ukhud ukhud karena sering digunakan di dalam bahasa Arab dan berat kalau diungkapkan ukhud berhenti dulu baru lanjut wal Arab yuhibbuna takhfif dan Arab atau kaidah bahasa Arab adalah menyukai keringanan. Sehingga kapan suatu ungkapan terlihat berat, terlihat sulit, maka mereka membuang kalimat huruf yang berat, yang membuat berat ini, ambil yang ringannya. U'khud oh, menjadi khud. U'kul oh, menjadi kul. Asalnya u'kul. Oh, Karena fi'il madinya akala ya'kulu. Amara ya'muru, akhadha ya'khudhu. Amara ya'muru berarti fi'il amrnya asalnya adalah umur. La ta'mur. Menjadi muru. Muru auladakum bis salati. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan salat wahum abna'u sab'in. Di saat mereka menginjak usia tujuh tahun pendidikan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka atas salat ini di saat mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'i. Dan mulailah memisahkan kalian di tempat dari tempat-tempat tidur kalian. Pertama, tujuh tahun. Namun harus diketahui barakallahu fikum bahwa ini adalah bukan batas minimal Artinya kalau di bawah tujuh tahun tidak boleh dan tidak perlu, boleh. Karena ini adalah pendidikan. Artinya biasanya umur tujuh tahun sang anak ini sudah faham kalau disuruh. Tetapi ada anak-anak yang memang di bawah tujuh tahun, bahkan tiga tahun karena rumahnya dekat dengan masjid, sering melihat orang tuanya, kakak-kakaknya ke masjid, sehingga dia pun terpengaruh. Baru tiga tahun, baru empat tahun sudah terbiasa sholat. Tanpa disuruh pun dia sudah terbiasa sholat. Maka yang seperti ini barakallahu fikum jangan dipatahkan semangatnya untuk dia tetap cinta dengan masjid. Muru auladakum Perintah di sini dikatakan oleh para ulama barakallahu fikum ya ikhwan, perintah ta'did bukan perintah wajib. Artinya perintah untuk mengajarkan kepada anak-anak kita adab dan bukan perintah wajib. Karena kalaupun seandainya anak 7 tahun, 8 tahun atau di bawah ini salat, tentu salatnya belum sah atau namanya belum dicatat sebagai pahala. Siapa yang dicatat pahalanya? Orang tuanya tentunya. Yang mendapatkan pahala adalah orang tuanya. Yang telah dari kecil berusaha mendidik dan memahamkan anak-anaknya, membiasakan anak-anaknya dengan sholat. Artinya pendidikan usia dini. Jangan sampai terlambat mendidik anak-anak kita untuk menunaikan sholat. Muru awladakum bis salah menginjak usia 10 tahun. Ternyata mereka membandel dan tidak mau salat. Boleh kata Rasulullah wadribuhum alaiha, pukullah mereka. Tetapi harus difahami bahwa yang dimaksud pukullah mereka ini artinya darbat darbut ta'dib, pukulan yang sekedar memberi pelajaran jangan memahami hadis terlalu tekstual. Umur 10 tahun. Anaknya disuruh sholat. Enggak sholat ngambil rotan dihajar. Ternyata setelah dihajar anaknya kabur dari rumah, enggak pulang ke rumah, enggak sholat, enggak bahkan jadi gelandangan. Berarti nggak ada baiknya. Artinya ketika kita memahami hadis barakallahu fikum ya ikhwan, kita bedakan mana yang namanya perintah wajib dan mana yang namanya perintah ta'dib. Terkadang sebagian anak kalau dipukul justru tambah rusak. Kira-kira bagaimana kalau kita mukul dia? Gak ada manfaatnya. Justru kalau dipuji dan disanjung kadang-kadang lebih baik bagi dia na salat. Ayah sangat bangga kalau punya anak yang rajin salat, yang rajin ibadah. Bangga ayah dan ibumu punya anak seperti kamu. Cerdas, pintar, rajin salat. Tidak seperti teman-temannya yang gelandangan. Kadang-kadang dia tersanjung dengan kalimat ini dan akhirnya semangat salat. Dan terkadang barakallahu fikum begitu dipukul kecewa ngamuk ngambek sampai nggak kembali ke rumah. Rusak. Makanya perhatikan. Bedakan barakallahu fikum antara perintah wujub dengan perintah ta'dib. Perintah memberikan pelajaran dan memberikan pengajaran. Artinya kalau perintah untuk memberikan pelajaran, kapan tidak tercapai pelajaran yang kita inginkan, jangan disuruh sholat, nggak sholat dipukul. Kadang-kadang anak sudah kebal itu kulitnya, dipukul pasangannya sudah terserah pukul aja. Sampai orang tuanya bingung apanya yang mau dipukul. Digebuk satu kali, nggak lari, nggak nangis berdiri. Digebuk lagi, nggak lari, nggak nangis. Apanya yang mau dipukul? Tapi nggak sholat juga. Mau diapain anak seperti ini? Ganti cara kamu Barangkali kamu yang tidak tahu psikologi anak. Barangkali kamu yang terlalu memaksakan kehendakmu. Yang jelas, bagaimanapun yang namanya karakter anak itu mengingatkan waktu kecilnya kita. Kita sudah capek-capek marahin menghajar anak kita. Datang bapak kita, kata bapak kita, mau niru siapa lagi kalau nggak niru bapaknya katanya. Sekarang kamu udah punya anak. Dulu kamu waktu kecil ya kayak gitu-itu. Sampai bapakmu capek ngajar kamu. Ingatkan kita. Artinya kita juga harus ingat. Bahwa bagaimanapun yang namanya anak kita ini adalah cermin masa dulunya kita. Maka jangan sampai cermin buruk masa masa dulunya kita ini tercermin pada anak kita atau kita tularkan pada anak kita dan nantinya juga akhirnya dia akan menularkannya pada anaknya. Bedakan antara amr ta'dib, perintah wajib dengan perintah ta'dib, memberi pelajaran. Kapan tidak tercapai apa yang kita inginkan, jangan ya akhbarakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran apa tentang istri yang membangkang? Allah mengatakan, wadribuhum, pukul mereka. Dipukul sampai keluar darah pun tetap membandel. Apa mau dipukul lagi? Sampai mati. Tidak ada gunanya. Berarti memang sudah tidak bisa diperbaiki. Ini perhatikan barakallahu fikum. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Sebab terkadang orang terlalu lugu di dalam memahami hadis. Tanpa merujuk dan tanpa kembali kepada pemahaman para ulama. Seenaknya memahami hadis. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Perhatikan barakallahu fikum Kadang-kadang sebagian anak ada yang memang kalau dipukul dia semangat, taubat baik. Ada sebagian anak kalau dipukul dia justru tambah rusak. Ini semua kembali kepada orang tuanya. Wabribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa bainahum fil madaji'i dan pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur kalian. Ini juga harus difahami. Bahwa bukan berarti kalau umur sebelum mencapai umur 10 tahun masih nggak apa-apa tidur bareng dengan orang tuanya. Bukan itu maknanya. Cuman artinya biasanya secara keumuman anak yang berusia 10 tahun itu biasanya sudah tahu aurat sudah tahu aurat apa namanya orang tuanya, auratnya ibunya maka dipisahkan dari tempat tidurnya. Karena ada cerita begitu. Anaknya udah usia SMP masih nyusu aja. Pergi sekolah pulang nyusu sama ibunya bukan nyusu pakai dot. Ada dimuat di koran seperti itu. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa fil mabaji'i pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur kalian. Kapan ini minimal atau mana minimal berusia 10 tahun. Kurang dari 10 tahun kalau memang dia sudah ngerti, maka lebih baik dipisahkan. Dipisah. Jangan perbiasakan dia tidur dengan kalian. Melihat orang tuanya tidur berdua. Dan dia akhirnya barakallahu fikum bisa-bisa menyimpan sesuatu di dalam hatinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa farriquhum fil madaji'i. Semua ini demi untuk keselamatan anak-anak kita. Demi untuk kesolehan anak-anak kita. Wa an Abi Surayyah Sabra ibnu Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhum radhiyallahu Anhum. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allimu as-sabiyya salata li sab'i sinin wadribuhu 'alayha ibn ibn ashri sinin Hadithun hasan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Sama dengan hadis yang pertama Perintah untuk mengajarkan anak-anak kita salat semenjak usia dini. Dan juga kita lihat barakallahu fikum di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di usia dininya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aku pernah bonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya gulam. Maka Rasulullah berkata, "Wahai anak muda, inni uallimuka kalimatin." Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Pendidikan yang tidak pernah dilupakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Aku ingin mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Yani ihfad awamir Allah. Maknanya jagalah perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah selalu di hadapan. Ia ini selalu akan menolong kamu, selalu akan melindungi kamu, selalu akan membela kamu. Wa'lam idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa alam annal ummata. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya kalau seandainya seluruh umat manusia law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak kalau seandainya seluruh umat manusia maupun jin mereka semuanya sepakat dan bersatu untuk membinasakan memberikan manfaat mereka tidak mungkin memberi manfaat kepada kamu kecuali sebatas apa yang Allah telah catat untuk kamu. Dan kalau seandainya wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Dan kalau seandainya mereka berkumpul dan sepakat semua untuk membinasakan dan mencelakakan engkau, mereka tidak akan mungkin bisa membinasakan dan mencelakakan engkau kecuali sebatas apa yang Allah telah takdirkan untukmu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena catatan amal dan kering tinta atau tulisan-tulisan yang ada di sohuf. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan sahih. Dan di dalam riwayat selain Tirmidzi, ihfazillaha tajidhu amamak. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah jagalah syariat Allah. Niscaya engkau akan mendapati Allah selalu di hadapanmu. Kenalilah Allah di masa senang kamu, niscaya Allah akan mengenalimu di masa kesulitan. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa setiap sesuatu yang meleset dari kamu tidak akan mungkin menimpa kamu dan wama asabaka lam yakun liukhti'ak dan apa yang Allah takdirkan mesti akan menimpa kamu tidak akan mungkin meleset darimu wa alam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan bersama dengan kesabaran dan kebebasan bersamaan dengan kesulitan dan eh, eh, kepahitan dan kesulitan selalu eh, kemudahan selalu menyertai kesulitan. Di mana kira-kira hadis seperti ini barakallahu fikum dari sebagian orang yang kadang-kadang sudah taklim sekian lama dan bahkan menjadi ustadz kadang cuman bermodalkan ikut-ikutan daripada saya ditahdir cari aman bahaya ini kalau saya ditahdir saya nggak laku jangan-jangan nggak ada yang undang saya lagi saya harus kemana sehingga kentara sekali. Kalaupun dia tidak mengakui kentara dari perbuatannya, sudah berbicara menghujat Ustadz Fulan begini-begini. Begitu ditanya, itu bukan urusan saya. Tanya aja ke Ustadz Fulan. Takut. Mana pendidikan tauhid yang kamu pelajari selama ini? Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita menanamkan kepada Ibnu Abbas mentalitas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang Allah takdirkan mengenai kamu mesti akan mengenai kamu. Apapun yang Allah takdirkan meleset dari kamu mesti akan meleset. Sekalipun semua umat manusia maupun jin mereka sekongkol bersatu semua untuk mencelakakan dan membinasakan kamu, tidak akan mungkin kecuali Allah sudah menakdirkannya. Kan tenang kita ketika berdakwah kalau prinsip seperti ini kita pegang. Ustaz, kamu diincar loh. Kamu sekarang di ujung tanduk terserah. Kamu sekarang dibenci, kamu sekarang diperbincangkan terserah. Yang penting jangan sampai dibenci Allah Subhanahu wa taala. Apa untungnya kita mau dibela orang kalau tidak dibela oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita kan sudah banyak mengambil bukti. Betapa banyak orang yang kadang-kadang memanfaatkan jabatan seseorang bersandaran pada seorang pejabat. Ketika pejabatnya jatuh, syukur-syukur kalau cuma jatuh, kadang-kadang jatuhin dia ngompasin dia, nindisin dia, habis. Begitulah kurang lebihnya. Subhanallah, ya gulam, wahai anak muda. ini Inni u'allimuka kalimat. Saya ingin mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Wahai anakku, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Kalau pendidikan mental seperti ini ada pada anak-anak kita, maka mereka akan menter, akan bangkit jiwa pemberani. Tidak akan cengeng. Dan tidak akan gampang nantinya ketika dia besar menjadi penjilat. Ihfadillah hayahfadkah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Jagalah perintah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah selalu di hadapanmu. Maknanya kata para ulama selalu akan menolong kamu, selalu akan membela kamu, berarti urusannya memang kembali kepada kita. Selama kita istiqomah di atas kebenaran, selama kita menjalankan kebenaran, terserah orang dari Sabang sampai Merauke mau menghujat kita mau membicarakan kita, mau menjelekkan kita, apa prinsip ahlus sunnah wal jamaah? Di antaranya dikatakan oleh Rasulullah, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang merendahkan, menyelisih mereka. Itu di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Silahkan orang mau merendahkan, mau menghinakan, mau menyelisih, dia tetap tegar di atas kebenaran. Ihfadillah hatajidhu tujahat. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta wahai anakku, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idasta'anta fasta'in billah dan jika engkau meminta pertolongan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'alam dan ketahuilah bahwa kalau seandainya semua umat bukan hanya ustadznya, bukan hanya siapa, setiap semua umat, jin maupun manusia berusaha untuk memberi manfaat kepada kita, memuji dan menyanjung kita, nggak akan ada gunanya kecuali kalau memang Allah Subhanahu wa taala mau nadirkannya ditanamkan jiwa tawakal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Ini yang semestinya kita pahami. Jangan mau anak-anak kita tumbuh dalam keadaan jiwa besarnya jiwa penakut. Sama kadal aja takut. Lari terbirit-birit. Kenapa? Kadal mah. Kenapa sering ditakut-takuti oleh orang tuanya? Kenapa kamu lari nak? di situ ada gerap, takut ada putih-putih, sepertinya kuntilanak. Kasihan anak-anak kita kalau udah tumbuh jiwanya seperti ini. Sehingga akhirnya besarnya pun juga akan seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan kalau dia sudah berilmu pun tetap aja mentalitasnya mentalitas cengeng mentalitas-mentalitas cengeng. Apa mentalitas cengeng? Mencubit, tapi ketika dicubit panggil orang tuanya. Itu mentalitas cengeng. Membicarakan orang, tapi ketika dibicarakan ngadu ke orang lain. Yang lebih tinggi, lebih besar dari dia. Yang namanya laki-laki jantan pasang dada, ini saya. Itu dibina dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibn Abbas. Kemudian beliau mengatakan, wa alam. <clears throat> Kata beliau, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fi shiddah. Kenalilah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala di masa kamu bahagia, niscaya Allah akan mengenali kamu di saat kamu kesulitan. Berarti apa intinya ya, kawan? intinya pada diri kita. Kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak takut. Silahkan mau dijelek-jelekan, mau dibicarakan, mau di ini silahkan. Mau dijatuhkan nama baiknya, mau dirusak kehormatannya, silahkan. Kapan hitungannya? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita hitung-hitungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang benar-benar pailit dan merugi? Qalu al-muflisu fina man la dinara lahu wa la mata'. Mereka menjawab orang yang pailit ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta dan tidak punya barang. Barang habis, duit gak ada. Itu kan pailit namanya. Qala al-muflis. Kata Rasulullah, orang yang benar-benar pailit yang sesungguhnya adalah man Allah. Orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa bisalatin wa saumin wa zakatin wa hajjin. Orang yang bertemu dengan Allah membawa pahala salat, puasa, haji, zakat, lengkap ibadahnya. Wa mat namun dia ternyata meninggal dalam keadaan wasyata mahada wa mahada dama wa daraba hadha wa akhadha mal hadha. Meninggal dalam keadaan zalim kepada orang naudzubillah. Lesan terbiasa memaki orang. Terbiasa memukul dan mencurahkan darah orang. Bahkan memakan harta orang dengan cara yang tidak hak فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما بين العباد أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار yang dizalimi masing-masing orang yang dizalimi mengambil kebaikannya yang ini mengambil kebaikan salatnya yang ini mengambil kebaikan zakatnya Ketika habis kebaikannya sebelum terpenuhi, maka kejelekan orang yang didoliminya diambil dan dipikulkan kepada dia setelah itu dilemparkan ke dalam neraka. Apa enggak ngeri kita? Bukan permasalahannya ini manhaj. Maka kalau sudah manhaj tidak ada kompromi. Ya kalaupun benar manhaj ya sebatas manhaj. Jangan kemudian ditambah-tambahi dengan masalah-masalah yang kadang 20 tahun silam di pondok masih diungkit. Apa itu yang namanya ulama, apa itu yang namanya manhaj? Kalaupun memang kesalahan manhaj yang hari ini ya sudah itu aja yang diungkit. Jangan 20 tahun silam di pondok masih aja kamu ingat-ingat. Memang dulu aja di pondok waktu kita mondok bareng juga makannya banyak sekali tuh orang. Ini sudah menyangkut kehormatan seorang. Kalau belajar sering ngantuk. Apa hubungannya dengan manhat dengan halal yang seperti ini? Apa karena dia sudah menyimpang terus halal kehormatannya kamu jatuhkan, kamu rusak? Kan enggak. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'adilu. I'dilu huwa akrabu taqwa. Jangan sampai kebencian kalian pada suatu kaum menyebabkan kalian tidak bisa berbuat adil. Berbuat adillah. Karena sungguhnya dia lebih dekat kepada ketakwaan. Alasannya karena manhaj. Adiknya telepon ikut nggak diangkat. Kenapa? Kamu itu adiknya Fulan kan? Apa hubungannya sekarang? Satu yang salah disikat semua. Kakaknya datang saya nggak mau. Kamu kan kakaknya Fulan kan? Afwan. Apa begini ajaran salaful ummah? Ya akhi barakallahu fikum hawa nafsu. Ini semua karena kejahilan hawa nafsu ya gulam ta'arraf ilallah ini yang muflis lihat ngerinya kata beliau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak dan ketahuilah bahwa apa saja yang Allah takdirkan tidak bakal menyimpa kamu, nggak bakal menyimpa kamu. Dan apa yang Allah takdirkan akan menimpa kamu, mesti akan menimpa kamu. Yang penting, kamu harus bersabar. Wa alam anna nasra ma'as sabr. Dan ketahuilah bahwa pertolongan Allah di balik kesabaran kamu. Bahwasanya wa annal faraja ma'al karb. Bahwa kebebasan di balik penderitaan dan kemudahan di balik kesulitan lihat dari kecil Rasulullah sudah menanamkan jiwa seperti ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sehingga tidak bermentalitas penakut, sehingga tidak bermentalitas penjilat setelah kelak besarnya. Selalu bertekuk lutut, selalu mencari muka pada atasannya. Kata orang ABS asal bapak senang katanya. Walaupun harus merusak kehormatan muslim dengan tanpa tahu alasannya, dengan tanpa tahu bukti-buktinya, yang penting pokoknya saya dalam posisi aman dan tersanjung. Apa gunanya kamu disanjung orang ternyata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pendidikan yang sangat luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an diajarkan bahwa kalaupun kamu mengalami kesulitan karena kamu menegakkan kebenaran, karena kamu memegang prinsip, maka ingat inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan dan di balik kesulitan ada kemudahan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Lan yaglibu usrun yusraini." Tidak akan mungkin satu Kesulitan dapat mengalahkan dua kemudahan. Apa maknanya? Maknanya setiap satu kesulitan yang kita alami di belakangnya sedang ditunggu oleh dua kemudahan. Hanya saja manusianya sabar atau tidak? Apa makna ucapan Ibnu Abbas? Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalah, mengalahkan dua kemudahan. Kata beliau, kata para mufassirin, lihat ayatnya. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Di dalam bahasa Arab, kalau ada dua kalimat yang terulang, yang satu pakai al, yang satu nggak pakai al, maka berarti yang pakai al itu adalah berbeda dengan yang pertama. Yang tidak pakai al berarti itu sama dengan yang pertama. Contoh misalnya. Ishtaraitu kitaban summa bi'tu kitaban. Dengan ishtaraitul al kitaban summa bi'tul kitab. Ada al dan tidak ada alnya. Perhatikan di ayat ini. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Yang pakai al di sini apa? Usr atau yusr? Hah? Yusran apa usran? Yusran. Inna ma'al usri ala inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Yang pakai al apa? Usur kan berarti apa? Kesulitan. Berarti kesulitan satu. Karena pakai al. Tapi kalau yusran nggak pakai al, berarti dua. Ishtaraitu kitaban thumma bi'tul kitab. Saya membeli kitab kemudian saya jual kitab. Dengan al. Berarti kitab yang mana yang saya jual, kitab yang saya beli tadi. Tapi kalau saya mengatakan itu kitaban itu bi'tu kitaban, saya membeli kitab kemudian jual kitab, maka artinya berarti kitab yang berbeda. Berarti ketika diulangi al-usr dengan pakai al, berarti intinya satu. Ketika yusran diulangi dengan tanpa al, maka berarti intinya dua. Sehingga kata Ibnu Abbas, lan yaglibu usrun yusraini. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Dengan kata lain, setiap kesulitan yang kamu alami, maka dibaliknya ditunggu oleh dua kemudahan. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kamu khawatirkan? Yang kamu khawatirkan ini kamu diteropong oleh ustadz-ustadz kibar. <laughs> Silahkan mau diteropong, mau diapain, yang penting jangan sampai yang sangat dikhawatirkan oleh seorang muslim adalah dosanya itu sendiri. Itu. Apa yang kita khawatirkan? Dari kecil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwa tawakal. Jiwa sabar. Jiwa supaya tidak selalu menjadi mentalitas penakut jiwa supaya tidak selalu menjadi barakallahu fikum penjilat, tetapi jiwa yang tegar di atas kebenaran, jiwa yang istiqamah di atas al-haq, dimanapun dia berada di hadapan siapapun dia bisa berbicara, artinya barakallahu fikum ini termasuk hal yang sangat kita perhatikan di dalam pendidikan anak kita. Kita bina, kita usahakan supaya dia bisa bermental kuat, dan pemberani dan jangan selalu cengeng pada orang lain. Jangan selalu dikesankan dan digantungkan bahwa seakan-akan mereka tidak akan hidup kalau tanpa fulan. Idza sa'alta fas'alillah. Wahai anakku, kalau kamu minta minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu meminta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ditanamkan kepada anak-anak kita jiwa seperti ini, jiwa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari mereka jiwa ketergantungan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum ya ikhwan sebagai tambahan materi kita pada pertemuan kali ini dan sepertinya barakallahu fikum sudah cukup karena biasanya kalau pada zuhur memang capek